Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang telah tersedia ringback tune dari Sabda TV Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS Di sini Di sini Di sini Jazakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Meminta pertolongan hanya kepadanya. Memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang senantiasa membisikkan keburukan. Mendorong agar hamba melakukan dosa. Allah mengatakan Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar suka menyuruh kepada keburukan. Kalau bukan Allah tempat meminta perlindungan kepada siapa kita berlindung. dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan maka tiada satupun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Karena Allah lah yang memiliki hak untuk memberikan hidayah. Sehingga jalan pintas dan jalan tercepat untuk meraih hidayah Allah adalah dengan berdoa memohon kepada Allah dan mendatangi hidayah tersebut. Kita tidak henti-hentinya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dialah Tuhan yang esa tiada sekutu baginya. dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau dan untuk keluarga beliau. Amma ba'd jamaah rahimakumullah malam hari ini tanggal berapa kita? Tanggal 23 atau 24 jemaah? Anda tahu kalau kalender Hijriah itu berubah tatkala matahari tenggelam. Maka kita sudah masuk tanggal 24 Dhul Hijjah. Apa Dhul Qa'dah? Dhul Qa'dah. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke Dhul Hijjah. Menghadapi hari-hari terindah sepanjang tahun. Yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun au ahabbu Allah min al ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada beramal soleh di sepuluh hari awal Dhul Hijjah. Maka para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Jihad di jalan Allah pun tidak setara dengan beramal di sepuluh hari ini. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun. Jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di sepuluh hari ini. Kecuali dalam satu kondisi. Seorang lelaki yang keluar dengan harta dan dirinya berjuang di jalan Allah. Walam yarji min dzalika bisyai. Dia mati, dia tewas, nggak ada yang balik ke rumahnya, hartanya hilang dan dirinya juga sudah mati. Maka ahibati fillah, tatkala para jemaah haji berada di tanah suci, mereka merasakan indahnya awal 10 Dhul Hijjah. Ingat awal 10 Dhul Hijjah, antum catat hari ini tanggal 24. Sehingga ada menghitung mundur. Soalnya yang Anda lihat menghitung mundur itu ASEAN Game. Kita juga ikut menghitung mundur. Tinggal berapa hari lagi? Enam. Ini empat jemaah. Tinggal enam hari lagi jemaah. Atau menghitung mundur besok hari Senin. Yang mau puasa sunnah, puasa sunnah. Yang mulai mau mengaji, membaca Al-Quranul Karim. Para salafus soleh itu di hari-hari yang mulia mereka memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah. Jangan disia-siakan jamaah. Ahibati fillah. Kita akan membahas tentang beratnya tentang dahsyatnya yaumal hisab. Karena itulah hari penentuan. Yang gagal pada waktu hari itu nggak akan bisa balik ke dunia untuk memperbaiki. Yang tidak sukses pada hari itu tidak ada kesempatan untuk balik ke dunia untuk menambah amalannya. Allah ceritakan yauma izin, tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan kalian nih. Tidak ada satupun amalan kalian yang tersembunyi. Nggak ada. Kita di muka bumi ini bisa menyembunyikan amalan kita. Tapi nanti pada Al hisab. Nggak ada yang tersembunyi. Jemaah. Wallahi kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa duduk bersama karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Laula sitrullah tabaraka wa ta'ala. Andai kata bukan karena Allah yang menutupi dosa kita, kita nggak akan bisa hidup bersama. Allahumma gfir lana dhunubana. Allahumma kama satarta alaina dhunubana fid dunya faghfir lana yawmal hisab. Ya Allah, Sebagaimana engkau menutupi dosa-dosa kami hari ini, kami memohon pada hari hisab engkau ampuni dosa-dosa kami. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis tentang bagaimana proses hisab pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها الله برفرمان في سورة الفجر وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Pada hari itu manusia akan ingat. Akan sadar dari kelalaian dia selama ini. Tapi wa anna lahu dzikra. Apa gunanya mengingat pada waktu hari itu? Nggak bisa kita nambah amalan. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan kata Nabi alaihissalatu wassalam. Neraka jahanam ini hidup jemaah dan bisa berbicara. Dia diseret memiliki 70 ribu tali kekang. Dengan setiap tali kekang, kata Nabi alaihissalatu ada wassalam, ada 70 ribu malaikat yang menyeretnya. Na'udzubillahiminan nar jemaah. Kita kalau dibakar dengan api dunia dalam satu jam sudah cukup menyiksa. Bagaimana dengan api neraka? Di surat Jasiyah Allah menggambarkan di ayat 28 29 Wa yauma taqumus sa'ah yakhsarul mubtilun. Wa tara كل ummatin jasiyah pada hari kiamat tuh Ketika berdiri kiamat pada hari itu orang-orang yang melakukan kebatilan, yang hidup mendustakan, yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, merugi pada waktu hari itu. Engkau melihat, watara kulla ummatin jathiyah. Setiap umat pada waktu hari itu engkau akan melihatnya berlutut mereka. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat itu dipanggil untuk menuju kepada kitabnya. Ada pembagian kitab, ada pembagian rapot pada waktu hari itu. Al-yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini engkau akan dibalas dengan apa yang kalian amalkan di dunia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Al-yaum amalun bila hisab." Al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal nggak ada hisabnya jamaah. Antum bisa bayangkan sekarang datang ke tempat ini dapat apa antum? Ada yang ngasih duit sama antum? Ada yang ngasih imbalan sama antum? Nggak ada. Mengeluarkan duitnya, naik kendaraan, beli bensin, bayar parkir, duduk di sini, lelah, pulang. Tidak ada apa-apa. Berbeda dengan yang bekerja. Jelas ada duit yang dia dapatkan. Tiap hari kita mendengar panggilan Allah mengatakan hayya ala salah, hayya ala falah. Kita berangkat berdiri solat, Enggak ada balasannya, belum. Terus kita berkorban. Beli seekor sapi 30 juta. Beli kambing 2 juta. Habis duit kita. Al-yawm amal. Amal tugasnya jamaah. Dan kita yakin akan adanya hari hisab. Buktinya apa? Kakek kita mati. Orang-orang terdahulu mati. Penjahat mati. Orang baik mati. Apakah sama? Lah akan ada yaumul hisab. Allah mengatakan hadza kitabuna yantiku alaikum bil haq. Nih kitab nih, kitab kami. Akan menjelaskan kepada kalian dengan kebenaran inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun. Kata Allah kita dulu dengan malaikat-malaikat yang Allah kirim mencatat apa yang kalian amalkan, dicatat semuanya jemaah. Kita datang ke tempat ini. Mungkin banyak orang yang tidak kenal sama kita. Kita duduk di pojokan, kita duduk di tengah, kita melebur dalam jamaah yang hadir, tapi kalian harus tahu, malaikat Allah mencatat yang kalian kerjakan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح وأمته يوم القيامة akan dipanggil Nuh bersama umatnya pada hari kiamat. Fayaqul ketika dipanggil Nabi Nuh, Nabi Nuh mengatakan, "Labbaik wa sa'daik ya Rabb." Aku datang segala kebahagiaan, dengan segala keindahan ya Allah, aku datang ya Allah. Fayaqulu lahu Allah taala hal ballagh. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, "Apakah engkau sudah menyampaikan tugasmu?" Fayaqulu na'am. Iya Allah, aku sudah sampaikan. Lalu umatnya ditanya, fayaqulu li ummatihi hal ballaghakum Apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Apa jawab umatnya? Fayaqulun ma atana min nadhir. Mereka tidak menjawab Nuh belum menyampaikan, enggak. Jawaban mereka tidak ada satupun pemberi peringatan yang datang. adalah Nuh wala ghairuh. Mereka menafikan hal itu. Lalu Allah berkata kepada Nuh. Nih, engkau diingkari oleh umatmu sendiri. Man yashadulak? Siapa yang akan bersaksi untukmu? Untuk meringankanmu. Untuk membuktikan bahwa engkau telah menyampaikan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh. Muhammad penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita jamaah dan umatnya menjadi saksi buat aku. Fatud'a ummatu Muhammadin. Maka dipanggil umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil dan datang memberikan kesaksian kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fayuqal, hal ballagha hadha? Ditanya umatnya Nabi Muhammad, apakah orang ini sudah menyampaikan? Fayaquluna, na'am. Iya. Kami bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan. Lalu ditanya lagi, wa ma ilmukum bidzalika? Gimana kalian bisa tahu dari mana? Fayaqulun. Nih, kita akan berkata pada hari itu. Akhbarana nabiyuna. Anna rusula qad ballagu. Fasaddaqna. Telah menginformasikan kepada kami, nabi kami. Bahwa para rasul telah menyampaikan kepada umatnya. Dan kita percaya sama nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatashhaduna lahu bil balagh thumma Pada waktu itu kalian akan menjadi saksi buat Nabi Nuh bahwa dia sudah menyampaikan dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa huwa jalla dzikruhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum itu tentang firman Allah. Bahwasanya kalian Allah jadikan umat pertengahan, umat yang paling bagus umat Islam ini coba. Dan kalian akan menjadi saksi buat umat manusia yang lainnya. Itu kelak pada hari kiamat. Ahibati fillah. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Semua orang akan dibangkitkan bagaimana dengan matinya dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati salah satu sahabat meninggal dunia dalam kondisi berihram. Kita lihat jemaah haji sekarang sudah berapa yang mati? Anak kasih hadiah. Siapa yang tahu? Berapa jumlah jemaah haji Indonesia yang udah mati? Nah, 18. Belum ada tambahan. Kapan terakhir antum update? Masya Allah, barakallahu fikum, fadl. Masya Allah, barakallahu fikum. Benar ya nggak salah ya, anak nggak tahu juga jamaah. ya kalau anak, izin Alhamdulillah. <clears throat> Ketika sahabat itu jatuh dari ontanya, meninggal dunia, Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ghassiluh." Mandikan dia. "Wala tuhannituh." Jangan dikasih parfum dia. "Wala tughattu ra'sah." Jangan ditutup kepalanya, kafinuh fi thawbai. Kafani dia cukup dengan dua kain itu. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyah. Karena dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiah jamaah. Bayangkan. Tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya digiring menuju ke padang mahsyar. Ada orang yang digiring dalam kondisi mengatakan keluar dari kuburannya. Mengatakan, Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik la syarika laka labbaik, Innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر. Betapa indahnya orang yang mati dalam kondisi berihram. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ada yang mati dalam kondisi melakukan kemaksiatan. Ada orang yang digiring di padang masyar membawa seekor kambing yang dia curi. Membawa harta membawa tanah karena ketika dia memindah patok tanah digiring ke sana semua yauma idin tu'rafun la takhfa minkum khafiyah enggak ada yang tersembunyi yang tidak adil sama istri-istrinya yang punya dua istri kemudian dia tidak adil mungkin dia berbicara ana bisa adil di dunia ini kelak pada hari kiamat akan nampak benarkah antum adil man kana lahu zaujatan Walam ya'dil bainahuma. Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia tidak berbuat adil kepada keduanya, yub'asu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat keluar dari kuburnya wasyikkuhu ma'in. Dalam kondisi rusuknya jatuh, satunya miring. Nggak ada yang tersembunyi, jemaah. Di sini kita bisa menyembunyikan amal kita. Ahibatifillah. Ahibatifillah. Imran bin Husain dalam hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, ini kumpulan hasil yang cukup panjang. Meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Suatu hari kita dalam perjalanan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Fatafawata baina ashabihi fis sayr. Kondisinya ketika mereka safar, jalannya itu nggak sama. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat, ada yang jauhan dari Nabi SAW. Ya tergantung bagaimana kendaraan mereka. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatin. Nabi salatu Wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Membaca dua ayat di awal suratul Hajj. Beliau mengatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rob kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan meninggal akan menggugurkan anaknya. Jemaah. Mungkin seorang berpikir, Ustaz, itu kan udah di padang mahsyar Ustaz. Bagaimana ada orang hamil di sana? Bagaimana ada orang menyusui di sana? Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, ini hanya gambaran tentang dahsyatnya hari kiamat. Bahwa kalau ada orang hamil dia akan gugur. Apa yang ada di perutnya. Orang yang nyusui ditinggal anak yang dia susui. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ada kemungkinan orang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana shiba. Hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara orang pada waktu hari itu seperti mabuk wa mahum bisukaro. Mereka nggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih. Falamma sami'a dzalika ashabuh hasau al-muti. Ketika para sahabat mendengar suara Nabi Alaihi Wasallam mereka segerakan kendaraan dicepetin. Wa arafu annahu inda qawlihi inda qawlin yaquluhu. Ini ada yang mau disampaikan sama Nabi SAW. Maka mereka mendekati Nabi alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, Atadruna ayya yaumin dhat? Kalian tahu nggak hari apa itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzalika yauma yunadillah fihi Adam. Itu adalah hari di mana Allah memanggil menyeru Nabi Adam alaihissalam. Fayunadihi rabbuhu ta'ala fayaqulu ya Adam. Allah memanggil wahai Adam. Adam mengatakan baik ya Rabb wa sa'daik. Iya ya Allah, aku datang ya Allah. Apa ya Allah? Semua kebahagiaan darimu ya Allah. Fatara adzurriyatuhu. Ketika Nabi Adam dipanggil di padang mahsyar, anak keturunannya semuanya saling melongok penasaran ada apa nih? Nabi Adam dipanggil. Fayuqal Hada abukum Adam dikatakan kepada umat manusia ini yang dipanggil bapak kalian nih. Adam. Fayaqulu lahu rabbuna. Lalu Allah berkata, "Akhrij nasiba jahannam min Keluarkan bagian yang harus masuk neraka jahanam dari keturunanmu. Fayaqulu ya Rabb, wa kam? Berapa banyak ya Allah? Ini kita bakal melihat pada waktu hari itu jemaah. Nabi Adam dipanggil dan disuruh mengeluarkan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka jahanam. Fayaqulullah azza wa jal min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Dari setiap seribu, lihat penghuni neraka. Dari keturunan Nabi Adam dari setiap 1999 yang masuk neraka. Wa fi riwayatin min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Dalam riwayat lain dikatakan dari setiap puluh sembilan finnar wa wahid fil jannah satu yang masuk surga. Fahina idin yashibus sagir. Pada hari itu anak-anak kecil akan berubah jemaah. Watadau kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil akan menggugurkan kehamilannya. Wataron nasa sukara umat manusia pada waktu hari itu akan seperti orang-orang yang mabuk. Wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Mereka enggak mabuk. Imran mengatakan fasyakka dzalika 'alan nas. Maka apa yang diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam ini berat Hatta tagayarat wujuhu Wajah sahabat berubah. Faqalu ya Rasulullah. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah. Ara'ait. Iza ukhiza minna min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una famada yabqalana. Kalau diambil dari kita 99 yang masuk neraka dari 100 apa yang tersisa siapa yang bakal masuk surga? Wallahi jamaah. Jangan dikira mudah masuk surga. La tahsabil majda tamran anta akiluhu. Jangan dikira meraih kesuksesan, kejayaan. Orang-orang yang jaya di dunia kita lihat. Apakah dengan tiduran mereka meraih kejayaan mereka? Yang memiliki pulau yang memiliki harta triliunan, apakah dengan tiduran dan santai mereka bekerja mereka dapat itu? Enggak. Bagaimana dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini? Bisakah didapat dengan santai? Dengan tiduran? Antum lihat penghuni surga kata Allah, "Tatajafa junubuhum anil madaji'." Di malam hari Tubuh mereka itu menjauh dari tempat tidur mereka jemaah. Itu kerjaan penghuni surga. Tatkala hamba-hamba Allah tidur dia bangun. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih mengatakan ajma'atil uqala'u min kulli ummah. Orang-orang yang berakal dari setiap ajaran, dari setiap agama bersepakat Atas apa mereka bersepakat? Mereka berijma mengatakan annan na'ima la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Kesenangan tidak mungkin diraih dengan kesenangan. Waman athara raha fatathur raha. Barang siapa yang lebih mengutamakan hidup beristirahat, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Sahabat merasa berat. Faqalu ya Ras, gimana Nabi? Alaihi salatu wassalam. Tiap 199 yang masuk neraka. Faqala i'malu wa abshir. Kalian tugasnya beramal. Dan bergembiralah kalian. Ada berita gembira buat kalian Fawalladhi nafsu Muhammadin biadih. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Innakum lama'a khaliqatain. Maka nata syain illa kasaratah. Ya'juj wa ma'juj. Kalian tuh bersama dua umat. Kalau kalian dibandingkan dengan mereka, mereka akan menandingi kalian jauh lebih banyak nantinya. Fa inna minkum rajulan dari kalian satu orang wa min Ya'juj wa Ma'juj alf. Dari Ya'juj dan Ma'juj ada seribu. Qala fasurriya 'anil qaum ba'dul ladzi yajidun. Sahabat ketika mendengar itu mulai nampak perubahan di wajah mereka. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أن تكونوا ربع أهل الجنة Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, aku berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga. Lalu para sahabat mengatakan, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Seperempat penghuni surga dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal Inni la arju an takunu thulutha ahli jannah. Aku berharap kalian sepertiga penghuni surga. Maka para sahabat bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu Nabi mengatakan, "Inni la arju an takunu nisfa ahli jannah." Aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Allahu Akbar jemaah. Semoga kita termasuk dari setengah itu jemaah. Allahumma amin. Ma antum finnas illa kasya'rati sauda fi jildi thawrin abyad. Jumlah kalian ini dibandingkan jumlah umat manusia tidak lebih seperti rambut yang hitam di tengah kulitnya sapi laki yang warnanya putih atau sebaliknya. Wallahi jamaah, Allahumma inna nas'alullah. Nas'aluka ya Rabb an nakun min ahli jannah. Ahibati fillah. Tapi semua akan ditanya. Akan dihisap. Allah mengatakan, ursila ilayhim أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ al-mursalin." Kami akan tanyakan kepada mereka tentang Allah yang kirim utusan kepada mereka. Kami akan tanya kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Akan ada pertanyaan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, "Kuntu la asma'u syai'an la a'rifu illa raja'tu fihi hatta a'rifam." Ini Aisyah. Kalau dia mendengar sesuatu yang dia tidak faham dari Nabi alaihi salatu maka Aisyah akan bertanya kepada Nabi sampai faham. Ini enaknya kalau punya suami yang alim. Ada sesuatu, tanya ke nama suaminya. Tapi ada perempuan-perempuan yang gak percaya sama suaminya. Enggak lah Ustaz, anak nggak mau tanya sama suami anak. Sering dibohongin anak Ustaz. Nanti musibah. Tapi enggak. <laughs> Jawabnya sembarangan katanya. Ada seorang Masya Allah. Ada seorang jenderal dia selalu kadang-kadang telepon anak Syafiq, kata dia, ente kasih tahu anak punya istri. Nggak percaya sama anak, padahal suaminya ustadz sebenarnya, cuma nggak percaya, kata dia. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Wa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi pernah berkata pada suatu hari, laisa ahadun yuhasab illa udzib. Tidak ada satupun manusia yang dihisap melainkan akan diadab dia. Fakultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalaysa yaqulullahu taala. Aisyah melihat ucapan Nabi ini kok ada firman Allah yang kayaknya perlu dijelaskan bagaimana korelasinya. Maka Aisyah mengatakan, bukankah Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi فسوف يحاسب يسيرا. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Gimana? Tadi dikatakan yang dihisap pasti diazab. Tapi ayat ini mengatakan yang beriman dihisap dengan hisap yang mudah. Qala laysa dzakal hisab. Bukan hisap itu. Innama dzalikal ard yang dihisap dengan mudah ini itu hanya ditampakkan. Ar-rajulu tu'rad alaihi dzunubuh. Orang nih datang berjumpa dengan Allah ditunjukin dosa-dosanya. Kamu melakukan ini, ini, ini ditunjukkan ketika orang ini merasa akan binasa, thumma yatajawaz lahu anha. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Walakin man nuqishal hisab halak. Tapi barang siapa yang dihisap dengan detail, yang diintrogasi, ditanya macam-macam, maka akan diazab. Jemaah, rahimakumullah. Allah akan menghisap kita dan berbicara tanpa ada penerjemah di antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Dalam riwayat disebutkan wa inna awal ma yatakallam minal adini fakhidhuhu wa kaffu. Ada riwayat yang mengatakan yang akan pertama berbicara nanti ketika disumpel mulutnya, dia nggak bisa berbicara, tubuhnya akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam riwayat disebutkan yang pertama berbicara adalah pahanya dan tangannya. Wallahi jamaah, yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam neraka itu lisan dan yang di bawah perut. Man yadmanu li ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidai admanu lahul jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya, dan antara dua pahanya Masya Allah. Anak gimana tahu tiga menit ya ma? Tapi nanti dikasih tahu. Kalau sudah tinggal 5 detik, antum kasih tahu lagi. Itu akan berbicara. Ada orang-orang yang berbicara dengan lisannya penuh dengan kedustaan. Disumpel mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa arjuluhum. Yang ngomong tuh mulut ama mulutnya diam. Tangan dan kakinya. Kaki yang berbicara, pahanya nanti akan berbicara. Dipakai buat apa? Na'udzubillah jemaah. Yang akan ditanya pada hari kiamat apa aja. Antum siapkan jawaban. Kalau guru di sekolah mengatakan, Wahai anak-anakku, insya Allah ujiannya dari halaman 10 sampai halaman 11. Antum akan mengatakan alhamdulillah, mudah, siap. Dan Nabi udah udah bongkar buat kita. Pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat udah dijelasin semuanya. Antum tinggal siapin jawabannya. Tapi ingat, yang jawab bukan lisan nantinya. Kulit kita pun akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah minan na'im." Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak, yang pertama ditanyakan, qala lahu alam usahi laka jismak alam arwika minal ma'il barid Allahu akbar akan ditanya bukankah aku telah memberikan tubuh yang sehat kepadamu Buat apa tubuhmu? Bukankah aku udah habis jemaah. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'da shalah. Hadza wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Jamaah rahimakumullah Tadi Kita sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam Bahwa Pertanyaan pertama yang ditanya hamba tentang nikmat Maka yang akan ditanya tentang kesehatan yang Allah berikan banyak di antara kita yang tatkala sehat lupa sama Allah. Ketika sakit ingin ke masjid. Banyak di antara kita yang ketika muda, kuat, nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji, padahal dia mampu. Tatkala dia sudah tua, renta, sudah sakit-sakitan, baru mau berangkat haji. Allah akan tanyakan, oleh karena itu Nabi Alaihi Wasallam mengingatkan kita mengatakan khud min sihati kalisakomi. Ambillah masa sehatmu itu sebagai bekal untuk masa sakit. Dan akan ditanya tentang minuman. Bukankah aku telah memberikan kepadamu minuman yang dingin? Kemudian pertanyaan nanti tentang umur, tentang masa muda, tentang ilmu, tentang harta, Ilmu akan ditanyakan. Mada amila bihi. Kita ini terkadang udah ngaji bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun, tapi nggak diamalin. Maka berusahalah jamaah. Jangan sampai Quran yang kita pelajarin, ilmu yang kita kaji, itu jadi balak buat kita. Akan ditanya tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana antum dapat tuh harta? Oleh karena itu kita lihat nanti orang yang kaya raya, yang banyak duitnya akan masuk surga terlambat. Yadkhulu fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Antum mau jadi miskin apa kaya? Kalau kaya terlambat masuk surganya. Ya ma. Gimana? Selevel Abu Bakar, Masya Allah. Kaya cepat katanya jamaah. Sekarang antum Udah kaya nih. Belum. Insyaallah, insyaallah mudah-mudahan selevel Abu Bakar nantinya. Masyaallah. Ah. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang bagaimana hisab pada hari kiamat. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam bahwa nanti akan ada hisap antara hamba. Akan ada kisos. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam. Ini hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mendengar sebuah hadis yang dia mendengarnya lewat perantara. dia mendapatkan informasi kalau hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi alaihissalam. Jabir bin Abdullah ada di Madinah. Kemudian Abdullah bin Unais ada di Syam, ada di Damaskus. Itu Jabir beli onta. Beli dia onta. Berangkat naik ontanya satu bulan jemaah. Jabir cerita. Dia mengatakan fashtaraitu ba'iran thumma syadattu alaihi rahli fasirtu ilaihi syahron. Sebulan naik onta. Hanya untuk mendengarkan satu hadis. Kita sekarang ini, Masya Allah bisa dengar banyak hadis sekali kajian. Itu Jabir satu hadis satu bulan perjalanan. Hatta qadimtu alaihi syam. Aku sampai ke Syam, sampai ke rumahnya Abdullah bin Unes. Aku sampaikan kepada penjaga pintunya, kullahu Jabir al bab. Sampaikan kepada Abdullah bin Unes, ada Jabir di pintu. Faraja ar-Rasul. Utusan ini tanya, Jabir bin Abdullah? Engkau Jabir bin Abdullah? Wallah jemaah, ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, banyak orang nggak kenal. Kenapa? Belum ada video. Nggak ada yang tahu. Nggak ada kajian, ada videonya, nggak ada dulu. Nggak ada foto, nggak ada. Maka nggak ada yang tahu. Kemudian mengatakan laporan kepada Abdullah bin Unes, iya Jabir bin Abdullah. Fakharaja yata'u thawbahu. Jabir itu berdiri kencang sampai dia nginjak-nginjak bajunya. Karena tahu yang datang sahabatnya sahabat Nabi alaihi salatu fa'tanaqani wa'tanaqtuhu maka dia memelukku dan aku memeluknya ini sunnah kalau orang datang safar dipeluk kemudian fakultu langsung Jabir ngomong bukan duduk dulu makan dulu ada teh minum teh dulu enggak dia mengatakan hadis hadisan hadisan balagani anka ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu bahwa engkau mendengarnya dari Nabi Alaihissalam fil kisos tentang urusan kisos pada hari kiamat. Fakashitu antamut au amut qabla an asma'ah. Aku khawatir aku mati atau engkau yang mati duluan sedangkan aku belum mendengarnya. Apa kata Abdullah bin Unais? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas azza wa yuhsyar yahsyurullahu azza wa jalla an-nasa yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma." Orang akan dihimpun pada hari kiamat oleh Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi telanjang. Antum nggak akan pakai baju antum. Antum mungkin memiliki seribu baju. Antum akan datang pada hari kiamat telanjang. Belum disunat. Dalam riwayat hufatan tidak beralas kaki. Buhman. Fakultu wama buhman. Apa artinya buhman? Qala sama ahum syai'. nggak bawa apa-apa. Sekarang kita datang ke masjid bawa dompet, bawa HP, bawa tas, nanti nggak bawa apa-apa jemaah. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Lalu Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar, yang jauh sama yang dekat sama mendengar. Mereka akan mendengar. Allah mengatakan apa? Anal Malik, Anad Dayyan, la yanbaghi li ahadin min ahli nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haq hatta aqussahu minhu. Allah mengatakan akulah raja akulah pemberi balasan. Tidak pantas seorang dari penghuni neraka masuk ke dalam neraka padahal dia masih punya hak yang ada di penghuni surga. Orang ini masuk neraka. Tapi dia itu punya hak sama penghuni surga. Ini penghuni surga pernah nyakitin dia. Nggak bakal orang ini masuk neraka sampai dia ngambil haknya dari orang ini. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah ayadkhulal jannah. Enggak pantas nanti seorang masuk surga dari penghuni surga padahal dia masih punya hak kepada penghuni neraka. Sampai Allah kisos Allah ambilkan dari dia. Hatta latmah sampai tamparan jemaah. Fakultu wa kaif wa inna innama na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurala uratan ghurlan buhma Gimana nanti cara balasnya? Cara balikin harta nanti gimana? Orang pernah ngambil harta, pernah punya utang, nggak bayar utangnya. Wallahi jemaat hati antum dengan utang. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Tanya gimana kan nggak bawa apa-apa? Maka kata Abdullah bin Unes atau Nabi alaihi salatu bil hasanati was sayyi'at. Maka yang akan terjadi nanti bayarnya itu pakai amal soleh. Dengan kebaikan atau dengan keburukan. Maka antum kalau punya masalah dengan seseorang. Antum pernah nyakitin orang. Dulu ketika SMA, ketika kuliah suka nyakitin teman-temannya. Hati-hati antum jangan. Sebelum nanti mereka datang. Sebelum nanti mereka di padang mahsyar Minta kepada antum, sekarang antum minta maaf sama mereka. Balikin apa yang pernah antum ambil. Jamaah rahimakumullah. Ana rasa itu yang bisa ana sampaikan. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab dan ingat tadi imam kita membacakan dua surat. Surat pertama apa yang dibaca imam? Mana kasih hadiah? Fadl, Masya Allah. Barang. Surat kedua. Al-Qari'ah. Tu, dua, tiga, empat. Nanti yang samping ini yang datang duluan. Kasih empat nih. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Jamaah. Juz Amma yang terdiri dari kalau nggak salah tiga puluh tujuh surat itu ada dua surat atau tiga yang diturunkan di Medina, sisa yang diturunkan di Mekah berkaitan dengan kiamat semuanya. Maka tolong dibaca lagi supaya kita sadar. Ketika imam baca kita faham dengan artinya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, jika setengah dari umat ini adalah penghuni surga, maka siapa penghuni surga setengahnya lagi? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Yang sebelah sini Kati, saya meminta hadiah. Nah, angkat tangan yang mau jawab. Angkat jangan takut tentu angkat tangan. Nah, berdiri. Hanya Allah. Betul hanya Allah. Tapi kan Allah udah kasih tahu sama kita. Nah, antum udah jawab, udah dapat. Ya, syuhada ah, umat-umat uh, yang terdahulu jamaah. Gimana sih antum? Nah, fadl Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa, barakallahu fikum. Umatnya Nabi Nabi Nuh, terus Nabi yang selanjutnya. Berarti semuanya itu setengahnya dari umat-umat yang terdahulu dan yang setengahnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Afwan anak ingin bertanya, apakah ketika kita telah taubat dari satu maksiat kelak di yaumul hisab, apakah maksiat tersebut akan tetap ditanyakan di depan semua manusia? Jamaah rahimakumullah akan ada hisab yang mudah akan ada hisab yang sulit Tergantung sekarang kalau antum sudah bertaubat, terima dan Allah menerima taubat antum selesai. Tapi siapa yang tahu taubat antum diterima? Makanya kita perlu terus bertobat sama Allah. Di akhir hayat Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi lebih sering mengatakan subhanakallahumma allahumma Ketika turun firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath" ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبه بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا terus taubat tiap hari Nabi taubat seratus kali beliau baca doa Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawabul ghafur maka kalau taubatnya diterima Allah cinta dengan maaf Allah cinta dengan taubat innallaha yuhibbut tawabin Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus antum baca minta ampun sama Allah. Ketika diampuni, Allah akan tutupi antum. Ada orang yang banyak dosanya, Allah tanya antara Allah sama dia, enggak ada yang tahu. Ditanya sama Allah, bukankah engkau hari itu melakukan dosa ini? Iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Allah sebutkan dosa-dosa kecil dia. Yang besar enggak disebutkan. Akhirnya Allah mengatakan kepada dia, itu dosa-dosamu. Iya ya Allah. Sudah. Dosa-dosamu semua aku rubah jadi kebaikan. Apa kata orang ini? Ya Allah, ana lihat kok dalam catatan nggak ada dosa-dosa besar ya Allah di sana itu. Dia minta dirubah juga dosa besarnya jemaah. Kebaikan. Ini harapan kepada Allah itu Ghafurur Rahim jemaah subhanallah. Pak Ustadz, berat manakah entar dihisap antara orang pintar dengan orang bodoh? Waduh, agak berat ini jamaah. Yang pertama, kita tahu yang akan menjadi koreknya api neraka itu adalah orang yang alim. Orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Beda orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka hisapnya akan lebih berat. Oleh karena itu beda istri-istri Nabi dengan istri orang lain. Orang yang alim hisapnya tentunya akan ditanya an ilmihi madza amila Ilmunya digunakan untuk apa? Terus orang yang nggak belajar akan ditanya juga waktunya digunakan buat apa? Kenapa antum nggak belajar? Yang pertama nanti akan menjadi koreknya api neraka adalah alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim, ustad, qari'ul Quran, imam. Orang yang bacaannya bagus. utiya bihi yaumal qiyamah, arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah tunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan orang ini mengakui, "Iya ya Allah, semua nikmat itu Engkau berikan kepada aku." Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Mada amil tabi. Engkau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini mengatakan, tu fika wa tu nas wa qara'tu fika al-Qur'an." Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan aku belajar ilmu, aku ngaji, aku nyantri, aku sekolah agama. Sampai aku jadi orang yang alim dan aku mengajarkan kepada umat manusia. Dan aku pandai membaca Al-Quran. Untukmu aku baca Quran. Apa kata Allah? Kazabta. Bohong. Innama ta'allam taliyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar supaya disebut orang yang alim. Engkau ngaji supaya disebut orang yang bacaannya bagus. Qari fulan bacaannya bagus. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat orang yang bodoh kenapa dia nggak mau belajar, dia akan ditanya. Berbeda dengan orang yang memang ya nggak bisa belajar. Seperti ada mungkin saudara-saudara kita yang autis yang nggak faham dengan omongan orang atau apa. Maka dia tidak akan ditanya karena dia nggak faham dengan ucapan orang. Orang yang gila juga. Barakallahu fikum. Hada wallahu a'lam kalau seseorang berdosa kemudian bertaubat nasuha kemudian Allah terima taubatnya dan diampuni dosanya apakah yang diampuni semua dosanya kecil dan besar atau kecilnya saja tergantung dia taubatnya dari yang mana kalau dosa kecil ini jamaah Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'ah Sesungguhnya amal-amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Allah mengatakan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka kami kata Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Jadi dosa-dosa kecil ini dengan istighfar, dengan sholat, insya Allah bisa dihapuskan. Makanya pesan Nabi alaihi salatu wasallam wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kau berbuat dosa langsung ikuti dengan amal soleh menghapuskan. Tapi dosa besar harus tobat. Syaratnya tobat kita tahu. Yang pertama, nah, berdiri tuh Nah, sebutkan tiga syarat tobat. Gimana? Yang pertama? Yang pertama menyesal. Baik. Yang kedua tidak mengulangi kesalahan. Yang ketiga antum udah pernah tobat belum? <laughs> Fadl, fadl, fadl. Ta'al. Masya Allah. Anak kasih biar dia tobat jemaah. Masya Barakallahu fikum. Hayyakumullah. jemaah. Kalau antum ditanya syarat tobat apa enggak tahu jawab berarti antum belum pernah tobat, antum. Kita ini mau gimana mau tobat kita nggak tahu syarat tobat. Syarat tobat yang pertama menyesal atau meninggalkan. Yang kedua meninggalkan. Yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Karena kadang-kala -kadang kita udah anak udah tobat Ustaz. Tapi setelah berapa bulan, setelah berapa tahun Iman ana lagi turun, ana balik ke dosa itu. Apakah diampuni dosa dia yang lalu? Diampuni. Apabila tobatnya penuh dengan syarat-syarat tadi. Dia nggak ada niatan untuk ngulangin sama sekali. Yang keempat, syarat keempat kalau ada hubungan sama manusia, maka antum harus minta maaf atau atau balikin hak mereka. Terus kalau pertanyaannya, yang mana yang diampuni? Yang antum tobat darinya. Antum punya sepuluh dosa besar, antum tobat dua. Ana udah alhamdulillah Ustaz, naudzubillah ana tidak minum khamr Ustaz, tapi masih riba Ustaz. Alhamdulillah yang khamr sudah diampuni insyaallah. Yang riba belum karena antum belum belum tobat. Ana alhamdulillah Ustaz, ana ini riba sudah tidak Homer sudah tidak, naudzubillah dosa. Cuma ana suka nipu orang, Ustaz. <laughs> Ya antum belum diampuni. Artinya yang antum nggak bertobat ya nggak diampuni. Kecuali Allah berkehendak untuk mengampuni. Jika sudah diampuni apakah tetap disiksa atau tidak? Ya selesai kalau sudah diampuni jangan. Selesai. Subhanallah jangan. Ada orang yang masuk surga itu dengan syafaat. Ada orang yang masuk surga dengan rahmat Allah. Dan semuanya sejatinya masuk surga dengan rahmat Allah. Ustaz, benarkah kisah tentang ketika hari kebangkitan bahwa Nabi Musa sudah bergelantungan di arsh, bukan di arsh ya ma, di kawaimul arsh, bukan bergelantungan, beliau sudah berpegangan di sana dengan kawaimul arsh ya, dengan penyanggah penyanggahnya arsh. Karena arsh itu dipikul oleh para malaikat nantinya. Itu yang anda fahami ya. Lalu siapakah yang lebih dahulu Allah bangkitkan? Siapa jamaah? Mbak jawab lagi dia, malaikat Israfil jamaah. Israfil untuk meniupkan cangkala layang. Nah, fadl, Masya Allah. Antum bagi-bagi hadiahnya. Nah, Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW ya. Bagaimana dengan para syuhada dan tujuh golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak naungan selain naungan dari Allah? Apakah juga mereka merasakan beratnya yaumul hisab? Adapun beratnya yaumul hisab semuanya akan merasakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika akan melewatin sirat apa doanya para nabi pada waktu itu? Allahumma salim salim. Tapi ada yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Adapun dahsyatnya hari kiamat jamaah. Allahu Akbar. Nabi itu doanya Allah selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Melihat api neraka. Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewati sirot yang berada di atas neraka jahanam. Semuanya akan melewati sirot. Tapi tergantung amalnya nanti. Ada yang melewati sirot secepat kilat. Secepat sekedipan mata. Seperti orang seperti kuda yang paling bagus. Seperti orang yang berlari. Semuanya akan melewati nanti sana. Jadi kalau dikatakan para syuhada, mereka akan dapat naungan tapi mereka merasakan beratnya pada waktu itu. Bagaimana ketika ditunda hisab? Pada hari itu ditunda hisab jemaah. Orang-orang minta syafaat kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya baru mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu a'lam bissawab. Tapi tentunya mereka akan mendapatkan keringanan dibandingkan dengan yang lainnya. Karena mereka mendapatkan naungan, yang lainnya nggak dapat, pamannya. Ketika itu mereka yang dapat kitab dengan tangan kanannya, Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah ketika di padang mahsyar itu kita masih kenal sama yang lainnya? Kita tahu sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Ketika di padang mahsyar. Amma fi thalathati mawatin fala. Adapun di tiga tempat maka kalian tidak akan mengingat. Siapa yang menjawab tiga tempat itu? Tiga tempat yang antum nggak akan kenal sama bapak antum, sama anak antum, sama keluarga antum. Tiga lokasi di padang mahsyar. Ya di padang mahsyar, di mananya? Waktu pembagian rapot Waktu ditimbangan, Waktu berjalan di atas sirat. Masya Allah. Fadal, fadal. Barakallahu fikum. Nah. Tuh tiga tempat. Artinya mereka merasakan dahsyatnya hari kiamat tersebut. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Allah mengatakan wa amma fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul يقول ha umuqra'u كتابيه Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, mengatakan kepada orang-orang, Ha kra'u kitabiyah. Kalian baca kitabku ini. Kalian baca kitabku ini. Baca. Baca. Baca kitabku. Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Ketika kita punya keyakinan dengan adanya yaumul qiyamah, kita akan beramal jamaah. Maka Allah katakan fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man utiya kitabahu shimalihi, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia mengatakan andai kata aku nggak dapat bukuku ini, Andai kata aku nggak tahu dengan isi kitabku ini, nggak ada gunanya hartaku kata dia, kekuasaanku nggak ada gunanya semua. Wallahi jemaah. Jadi kondisi hisab benar-benar menakutkan pada waktu hari itu. Ustaz, Ana masih single. Kita bicara kiamat. Ini bicara single jemaah. Ana mau bertanya apa-apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan akhwat yang soleha. Ini kok bisa lolos sama panitia pertanyaan ini? Jamaah antum kalau bertanya Ustaz apa kiat-kiat mendapatkan bidadari anak jawab. Tapi karena kepingin perempuan di dunia ya cari antum lah. Bismillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, semoga kita semua dalam lindungan Allah. SWT. Kenapa sih antum tulis Allah SWT? Allah Subhanahu wa taala. Afwan, ana mau bertanya apakah dosa syirik dan juga melakukan maksiat akan ikut dihisab sementara ana sudah benar-benar bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Jamaah yang sudah bertobat kata Nabi alaihi salatu wasallam at-taubatu tajubbu ma qablaha. Tobat itu menghapuskan yang sebelumnya, yang dia bertobat darinya. Dosa syirik itu tidak akan diampuni kalau dia mati dalam kondisi syirik. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika yasha. Ini ayat menjelaskan orang yang mati melakukan kesyirikan tidak akan diampuni. Tapi dosa yang lain masih bisa diampuni. Tapi ayat yang lain mengatakan Allah yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk syirik itu ketika dia belum mati dia bertobat. Allah ampuni antum mau dosa syirik, melakukan hal-hal yang yang membatalkan keimanan antum, kemudian antum bertobat kembali kepada Allah sebelum mati, Allah akan ampuni. Berapa menit lagi jamaah? Habis waktunya kata jamaah. Oh, ada satu pertanyaan. Oh, kayaknya khusus ini jamaah. Nanti anak jawab sendiri. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Apabila ada yang salah itu dari diri anak pribadi Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Untuk mengingat akhirat. Anak nasihati. Antum sekali-kali datang ziarah kubur. Datang ke kuburan. Lihat tuh. Karena ziarah kubur itu kata Nabi SAW Zakirul akhir Mengingatkan akhirat Bukan ziarah kubur ingat dunia Tapi ingat akhirat ketika kita ke kuburan Hadha wallahu a'lam bisawab Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh